Insyaallah pada hari ini hari Kamis 15 Dzulqa'dah 1429 yang bertepatan dengan 13 November 2008. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Aqidah al tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al tahawi rahimahullah taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini masih tentang takdir. Jadi masih melanjutkan yang lalu tentang takdir dan ini insya Allah pembahasan yang terakhir tentang takdir dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Setelah itu pembahasan-pembahasan yang lain dan nanti juga akan diringkas iman kepada Allah wal qadar menurut ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir kita di poin 84 ya. Sekarang poin ke 85. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal istita'atu allati yafiku biha al-fi'lu min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bihi ma'al fi'li. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Kata Imam At-Tahawi Semoga Allah merahmatinya Al-istita'ah Kemampuan yang dengan adanya kemampuan itu datang kewajiban untuk beramal adalah semacam hidayah taufik di mana hidayah ini tidak boleh disifatkan pada makhluk maka istitoah ini kemampuan ini adanya bersamaan perbuatan namun istitoah itu dari sisi lain semacam kesehatan, potensi, kekuatan dan normalnya alat-alat tubuh maka adanya sebelum perbuatan. Dengan itulah hukum digantungkan. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan. <clears throat> Itu kata-kata beliau dan memang kalau kita lihat agak berat sedikit ya. Padahal penjelasannya insya Allah sangat mudah. Intinya beliau di sini menerangkan kepada kita tentang masalah istiqoah, kemampuan. Beliau mengatakan kemampuan itu al istiqoah ada dua. Ada dua. Kita mengikuti urut-urutan yang beliau susun aja supaya tidak membingungkan. Yang pertama adalah istita'ah, kemampuan. Yang kemampuan ini adanya bersama perbuatan. Jadi ketika orang itu sholat, ketika orang itu puasa, ketika orang itu haji, ketika orang itu membaca, ketika orang itu berjalan, ketika orang itu menulis, ketika berbuat. Nah, kemampuan dia ketika berbuat itu namanya adalah hidayah taufik. Artinya yang menjadikan seseorang itu berbuat atau tidak berbuat itu adalah hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini hanya milik Allah saja. Hidayah taufik hanya milik Allah saja. Dalilnya di Quran banyak di antaranya wa ma taufiqi illa billah. adalah taufikku melainkan dari Allah. Jadi yang ada bersama perbuatan, bersama-sama dengan perbuatan ketika berbuat Nah, kemampuan kita saat itu itu namanya adalah hidayah taufik. Hidayah taufik ini manusia tidak memiliki. Ini hanya milik Allah saja. Yang menjadikan orang berbuat atau tidak berbuat adalah Allah. Ini hak Allah khusus. Namun ada lagi kemampuan sebelum berbuat. Kemampuan sebelum berbuat. Contohnya sekarang ini ya, kita kan tidak sedang sholat. Tapi kita oleh Allah diberi kemampuan untuk sholat. Istitoah dalam arti di sini adalah Allah memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas, alat-alat pendukung yang memungkinkan kita untuk sholat. Jadi alatnya sudah ada, fasilitasnya ada. Nah, istitoah ini adanya sebelum kita berbuat. Sekarang sudah ada. Kita diberi fasilitas untuk bisa sholat, untuk bisa puasa, untuk yang lainnya. Nah, yang kedua inilah yang menjadikan seseorang itu wajib melakukan yang baik dan wajib meninggalkan yang mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang mana Allah tidak mungkin membebankan kepada kita kalau kita tidak mampu mengerjakannya. Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Jelas atau tidak? Jelas? Ya, jadi kemampuan ada dua ya. Ketika kita berbuat, ketika sedang berbuat, maka itu adalah benar-benar dari Allah. Hidayah taufik namanya. Sebelum berbuat, Nah itu kemampuan kita sudah ada. Kita sudah punya kemampuan, kita bisa. Istilahnya itu kita bisa, tinggal mau atau tidak mau. Ketika kita melakukan, berarti itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini manusia itu tidak terpaksa 100%, tidak bebas 100%. Dia mempunyai kebebasan. Tapi kebebasan dia terbatas, tergantung juga takdirnya Allah. Dan dia tidak terpaksa karena dia mempunyai pilihan. Itulah takdir dan nanti kita simpulkan di akhirnya. Jadi inti daripada pembahasan poin nomor 85 adalah itu. Jadi bisa bukan tidak bisa. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, masalahnya adalah mau atau tidak mau. Kalau mampu atau nggak mampu, mampu. Allah memberikan kepada kita kemampuan. Mau atau tidak mau. Ketika kita mau dan kita berbuat, alhamdulillah, berarti kemampuan kita itu memang oleh Allah diberi daya taufik sehingga kita mampu melakukannya. Jelas, alhamdulillah kalau jelas kita masuk aja ke poin berikutnya. Karena kalau sesuatu yang jelas dijelaskan lagi tambah membingungkan. Ya. Sehingga ada dalam istilah bahasa Arab itu al-ma'ruf la yu'arraf sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan. Karena sesuatu yang jelas kalau dijelaskan nanti malah membingungkan. Sudah jelas selesai. Poin ke-86. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa af'alul ibadi khalqullah wa kasbun minal ibad. Ini juga masih masalah takdir dan ini juga merupakan bantahan terhadap beberapa kelompok yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah dalam masalah takdir. Wa af'alul ibadi, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Dan usaha hamba itu sendiri. Jadi perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Tapi usaha tapi usaha kita. Usaha kita. Yang pertama-tama dikatakan perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah. Ini tujuannya adalah untuk membantah kelompok mana? Kelompok Qadariyah yang mengatakan takdir itu tidak ada. Semuanya berjalan sendiri. Oh, enggak benar. Perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Tapi usaha kita. Ini bantah kelompok Jabriyah yang mengatakan kita tidak punya usaha, terba, terpaksa. Kemudian penjelasan eh, kalau ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Sebagaimana firmannya di dalam surat as sofat ayat nomor 96. Mati lampu ya. Surat As-Saffat ayat nomor 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Ta dan Allah dialah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah menciptakan kita dan Allah juga menciptakan semua yang kita kerjakan. Allah menciptakan kita dan Allah juga menciptakan semua yang kita perbuat. Jadi perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 60 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah Maha Pencipta segala sesuatu dan Allah adalah merupakan wakil yang yang diserahi, yang mengerjakan, yang melakukan segala sesuatu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat nomor 3, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Jadi semua ini menunjukkan bahwa perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Karena Allah adalah pencipta. Karena kalau kita tidak mengatakan perbuatan kita ciptaan Allah, berarti kita mengatakan ada dua Tuhan. Bahkan mungkin juga kita mengatakan kita adalah Tuhan. Karena kita bisa menciptakan perbuatan kita sendiri. Padahal semuanya diciptakan oleh Allah. Perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Mulai dari yang paling global sampai yang paling terperinci di Allah semuanya. Tapi tetap kita mempunyai masyiah. Kita mempunyai kehendak. Kita mempunyai iroda, keinginan. Dan kita juga mempunyai kudrah, kemampuan. Yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Insan ayat nomor 30. ma tasha'una illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Dan tiadalah mereka berkehendak melainkan Allah menghendaki. Jadi kita punya kehendak, tapi kehendak kita tetap di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 28, lima syaa'a minkum ayastaqim." Bagi siapa saja di antara kamu yang ingin istiqomah, yang berusaha untuk istiqomah. Jadi kita punya keinginan, kita punya kehendak, tapi tetap di bawahnya Allah. Jadi intinya itu gampang. Intinya seperti dengan tadi. Kita tidak bebas 100% dan kita tidak terpaksa 100%. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya kemampuan. Masyiah, irada dan kudroh. Tapi tetap di bawahnya kehendak, keinginan dan kekuasaan Allah. Di bawah masyiah, irada, dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah. Ketika berbuat, yang berbuat adalah kita. Tapi perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Dan kita tahu tahunya kalau diciptakan Allah ketika kita berbuat atau setelah berbuat. Sebelumnya kita tidak tahu. Jadi takdir ini kita tahunya setelah terjadi atau ketika sedang terjadi. Sebelum terjadi kita tidak tahu. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau orang ahli maksiat dia dinasehati, dia tidak mau tobat. Dan dia mengatakan saya maksiat adalah takdir Allah, nggak diterima alasannya. Karena untuk ke depan kita belum tahu takdir. Adapun kalau dia ahli maksiat tapi taubatan taubatan nasuha, lalu dia mengatakan saya dulu maksiat adalah takdir Allah. Betul atau tidak? Betul karena sudah terjadi. Tapi untuk ke depan kita tidak tahu. Baik. Ya, saya kira jelas nanti ada kesimpulannya. Jadi intinya adalah kita yang berbuat, kita yang berusaha, tapi ketika berbuat dan setelahnya kita tahu bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin nomor ke-87 Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa lam yukallifhum Allahu taala illa ma yutiqun wa la yutiqun illa ma kallafahum wa huwa tafsiru la haula wa la quwwata illa billah naqul la hilata li ahadin wa la harakata li ahadin wa la tahawula li ahadin an ma'siyatillahi illa bima'unatillah ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله Di sini ada yang perlu di dikoreksi dari kitab Aqidah Tahawiyah. Pertama-tama ucapan beliau, "Walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun." Allah tidak akan membebankan kepada mereka kecuali yang mereka mampu saja. Ini betul. Jadi Allah tidak mungkin membebankan kepada kita kecuali yang kita mampu saja. Tidak mungkin Allah membebankan yang kita tidak mampu. Tidak mungkin. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Kemudian juga Allah berfirman pula di Al-Baqarah 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan untukmu kemudahan dan Allah tidak menginginkan untukmu kesulitan. Enggak mungkin kita diberi beban yang kita enggak mampu, enggak mungkin. Allah memudahkan kita dan bukan menyulitkan kita. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah pula kita akan dianjurkan berdoa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami beban-beban yang kami tidak kuasa atasnya. Kami tidak mampu terhadap beban itu. Dan ketika kita membaca doa ini disebutkan dalam hadis sahih bahwa Allah menjawab kata Allah, "Na'am, iya. Aku tidak akan membebankan kepadamu kecuali yang kamu mampu saja." Ini jelas. Kemudian di situ ada kata-kata wala yutiquna illa ma kallafahum. Dan mereka tidak mampu kecuali apa yang telah dibebankan kepada mereka saja. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Jadi maksudnya di sini kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, kita ini tidak mungkin mampu lebih daripada yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita. Memang itulah kemampuan kita mentok. Diberi lebih lagi kita nggak akan mampu. Diberi beban yang tambah lagi kita nggak akan mampu. Ini kata-kata Imam Tahawi. Jadi kita hanya mampu yang telah dibebankan saja. Kalau diberi yang lebih dari itu kita nggak akan mampu. Nah, ini yang dikoreksi oleh para ulama. Karena kenyataannya Seandainya Allah membebankan kepada kita lebih dari yang ada, kita mampu atau enggak? Mampu. Lebih dari yang ada pun kita mampu. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah tidak ingin menyulitkan kita, maka Allah tidak memberi beban kepada kita yang lebih. Kita diberi yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Contohnya misalnya sholat wajib ada lima waktu. Seandainya Allah mewajibkan sholat wajib itu sepuluh waktu, mampu nggak kita? Mampu nggak? Mampu. Cuma oleh Allah dijadikan lima, sedikit aja, gampang. Puasa Ramadan satu bulan. Seandainya Allah membebankan satu tahun puasanya dua bulan, mampu nggak kita? Mampu atau tidak? Mampu. Tapi Allah memberikan yang ringan, cuma satu bulan. Ada dua belas, yang satu puasa. Zakat dua setengah persen zakat harta. Kalau Allah membebankan zakat lima puluh persen harta, mampu nggak kita? Mampu. Tapi oleh oleh Allah diberi yang ringan 2,5%. Jadi lebih dari yang telah dibebankan kita mampu, tapi memang oleh Allah sengaja diberikan keringanan berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tadi. Karena itu ketika ada beberapa orang yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga orang. Di sana ada istri Rasulullah, Rasulullah sedang tidak ada, lalu tanya kepada istrinya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi? Setelah dijawab ibadahnya Nabi, kata mereka, ya memang Nabi kan sudah diampuni dosanya. Kalau kami kan banyak dosa, kami nggak bisa ibadah kayak Nabi sedikit gitu. Kami kalau ibadah lebih banyak dari Nabi. Yang mengatakan, amma ana fa usalli wala ana wa asum wala uftir wala atazawwaj. Yang satu bilang, saya akan sholat semalam suntuk, nggak tidur. Yang satu bilang, saya puasa terus tiap hari, nggak pernah berbuka. Yang satu mengatakan, saya tidak mau nikah. Karena kalau nikah nanti merepotkan, saya ibadah saja total, nggak mau nikah. Meninggalkan nikah untuk ibadah. Ternyata Rasulullah SAW datang dan Rasulullah mendengar ucapan mereka, langsung Rasulullah menegur mereka. Rasulullah mengatakan yang kamu lakukan itu tidak benar. Lalu beliau menjelaskan amma ana fa usalli wa ana. Aku salat malam tapi juga tidur. Wa wa wa, wa asum wa uftir. Aku juga puasa tapi aku juga berbuka. Rasulullah puasa. Puasanya beliau adalah puasa Senin, Kamis. Kemudian juga beliau menganjurkan puasa satu bulan, tiga hari. Bahkan kadang beliau puasa sehingga sahabat mengatakan seakan-akan beliau nggak pernah buka. Beliau kadang-kadang nggak puasa seakan-akan sahabat mengatakan beliau nggak pernah puasa. Kemudian beliau mengatakan wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Bahkan beliau meninggal dunia meninggalkan sembilan istri. Tidak benar meninggalkan nikah dengan tujuan untuk ibadah. Lalu beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Jadi intinya di sini adalah Allah memang sengaja membebankan kepada kita yang ringan-ringan saja. Seandainya diberi yang lebih pun kita mampu, tapi Allah sengaja memberikan keringanan dan kemudahan. Kemudian itu adalah tafsiran daripada la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu kalau kita artikan ya, selama ini kan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah. Di sini dijelaskan oleh beliau lebih panjang lagi tentang la haula wala quwata illa billah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala La hilata li ahadin, tidak ada daya bagi seseorang. Wala haraka, tidak ada pula gerakan. Wala tahawul dan tidak ada pula kemampuan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan mampu meninggalkan maksiat kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk kita bisa meninggalkan maksiat itu. Kemudian juga kata beliau wala quwwata li ahadin ala iqamati taatillahi wa 'alaiha illa bi taufiqillah. Dan tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan tetap atas ketaatan itu kecuali dengan taufik dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita tidak akan mampu meninggalkan maksiat kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Dan kita tidak akan mampu melakukan ketaatan kalau kita tidak diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini juga sudah jelas ya, jelas sekali. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yang terakhir, poin ke-88 setelah itu kesimpulannya. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah, ilmu kodok dan kodarnya. Ghalabat masyiatuhu al-masyiat kullaha. Kehendak Allah mengalahkan semua kehendak. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Demikian pula qada Allah mengalahkan semua daya upaya. Yaf'alu ma yasha wa huwa ghairu zalimin abadan. Dia Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dan Dia Allah tidak zalim selama-lamanya. Allah tidak mungkin zalim. Taqaddasa an kulli su'in wahin. Allah Maha Kudus, Maha Suci, Maha Bersih dari semua keburukan dan kebinasaan wa tanazzaha an kulli aibin wa syain dan Allah Maha Suci dari semua cacat dan keburukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedang mereka makhluk itu ditanya tentang apa yang mereka perbuat poin ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kalau kita amalkan dengan benar kita hidup ini tenang damai semua yang ada ini sesuai dengan kehendak Allah semua yang terjadi ini dikehendaki Allah diketahui Allah ditakdirkan Allah dan diputuskan oleh Allah tidak mungkin ada yang terjadi tanpa kehendak Allah semuanya jadi ibaratnya kita ini kalau ada air, kita mengikuti aliran air itu. Namun kita punya kehendak loh ya. Tapi dijelaskan oleh beliau, semua kehendak dikalahkan oleh kehendak Allah. Tetap yang menang kehendaknya Allah. Cuman kita tetap diperintahkan untuk berbuat, berusaha. Upaya apapun akan dikalahkan oleh keputusan Allah. Dan Allah walaupun berkehendak seperti itu, Allah tidak mungkin dolim. Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah dolim. Nah ini kita harus yakin. Karena biasanya orang itu ketika mendapat musibah yang tidak menyenangkan, kadang dia suudan kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Allah nggak adil, Allah bagaimana? Kan seperti itu. Saya sudah sholat tahajud, sudah puasa sunnah, sudah sodako, sudah macam-macam, tapi Allah tetap memberikan yang tidak menyenangkan. Allah nggak adil. Oh tidak, Allah nggak mungkin dolim. Karena itu dijelaskan di sini Allah Maha Suci, Maha Kudus dari semua yang buruk-buruk, dari semua yang jelek-jelek, dari semua aib, dari semua cacat, dari semua kebinasaan. Jadi yang buruk-buruk itu nggak boleh kita berikan kepada Allah. Kita harus husnudzan kepada Allah. Yang baik-baik kita sampaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu oleh beliau ditutup dengan kata-kata Allah itu nggak boleh ditanya. Kita nggak boleh tanya kepada Allah, "Kenapa engkau gini ya Allah? Kenapa begitu ya Allah?" Justru kita yang ditanya. Ini luar biasa indahnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Adapun dalilnya telah banyak kemarin-kemarin dan tadi ya, masalah kehendak dan yang lain-lainnya ini. Kenapa ini indah sekali? Karena kalau kita amalkan dalam kehidupan, kita ini tenang. Kalau ada nikmat yang kita rasakan, kita syukur dan kita berusaha mengambil hikmahnya apa. Kalau ada yang tidak menyenangkan kita terjadi, kita sabar. Sambil kita berusaha menangkap, ini ada hikmah apa ini? Ada hikmah apa? Dalam hidup kan tidak mungkin enak semuanya kan? Ada tidak enaknya. Kita diberi ujian, diberi musibah. Tidak menyenangkan. Musibah macam-macam. Menimpa ekonomi, menimpa keluarga, menimpa harga diri, menimpa semuanya. Difitnah atau macam-macam. Sudah kita berusaha maksimal sambil kita husnudan kepada Allah. Ini hikmahnya apa ini? Hikmahnya apa? Sambil kita meraba-raba, ini Allah sedang punya rencana. Cuman kita belum tahu apa rencananya Allah ini. Sambil kita tunggu aja, santai. Tunggu aja, apa rencana Allah ini? Apa rencananya? Sambil husnudzon terus. Karena Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Jadi Allah itu punya rencana. Cuman kadang karena kedangkalan kita, kadang kita terburu-buru. Wa kanal insanu ajula. Manusia terburu-buru. Jadi ibaratnya kita jadi seperti air saja, datang dan mengalir. Sudah ngikuti aja. Ini apa rencana Allah ini? Rencananya Allah apa? Sampai terjadi, oh ternyata inilah rencananya Allah. Baru kita sadar. Karena itu sungguh penulis kitab ini Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala sangat indah ketika menutup pembahasan masalah takdir dengan mengatakan bahwa Allah itu maha suci, maha bersih dari semua yang buruk-buruk, semua yang jelek-jelek, semua aib, semua cacat dan semua kebinasaan. Maha suci Allah. Enggak boleh kita menisbahkan yang buruk kepada Allah. Enggak boleh suudzon. Termasuk juga para rasul didustakan, difitnah, dicaci macam-macam. Sampai kadang para rasul itu enggak sabar mengatakan mata Nasrullah atau pengikutnya mengatakan mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Bahkan Allah mengatakan hatta idastai asar rusulu. Sampai-sampai para rasul itu putus asa, patah harapan. Wah, ini gimana ini? Hatta idastai asar rusul wa dhannu annahum qad kudibu dan mereka yakin bahwa mereka telah didustakan. Ini ada dua makna. Makna yang paling masyhur adalah mereka yakin bahwa mereka telah didustakan oleh umatnya. Tidak mungkin percaya lagi mereka. Didustakan. Ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa para rasul itu sempat ada perasaan wah, saya didustakan oleh Allah. Saya dibohongi oleh Allah. Atau sebagian mengatakan itu bukan para rasul tapi pengikutnya rasul. Kami dibohongi Allah. Katanya Allah mau nolong. Mana kok Allah tidak nolong? Saya malah dilecehkan, malah dihina, malah dijatuhkan, malah difitnah, dicampakkan. Ketika sudah seperti itu, hatta idastai asar rusulu wadannu dhannu annahum qad butibu ja'ahum nasruna. Datang pertolongan Allah. Jadi Allah nggak mungkin dolim. Cuman semua itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalau kita bicara orang kerja, katakanlah orang itu kerja, kerjaannya berjalan, dia kaya raya, kemudian dia terjatuh. Entah ditipu orang atau yang lainnya, jatuh sampai bawah. Wah, ini jangan keburu-buru suudzon sama Allah. Ini sak, memang kaget ya, kaget itu wajar. Biasanya pukulan pertama kaget. Lalu sambil kita menangkap apa ini? Rencananya Allah apa di kali ini? Apa rencananya Allah? Diraba-raba. Nanti ketemu, oh ternyata inilah rencananya Allah. Setelah itu baru sadar, baru tahu hikmahnya. Karena Allah tidak boleh kita tanya kepada Allah, Allah, kenapa ya Allah engkau gini? Kenapa engkau gitu ya Allah? Ya Allah, saya sudah jadi orang baik, kenapa kamu selalu ngasih musibah terus? Ya tidak. Justru orang kalau baik diberi musibah. Berarti Allah cinta kepada dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada suatu kaum diuji mana oleh Allah. Diuji. Kita mengatakan iman diuji. Jangan mengatakan iman terus Allah dibiarkan begitu saja. Tidak, diuji dulu. Kemudian juga ada sebuah riwayat yang sangat indah mengenai takdir ini. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yaitu Ad-Dailami rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in pernah datang kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ad-Dailami ini bertanya, "Fi nafsi syai'un minal qadar." Fahaddithni hadithan yudhibu bihillah anni dhalik. Wahai sahabatnya Rasulullah, di dalam diriku ada sesuatu yang tidak enak tentang masalah takdir. <clears throat> Saya kok masih ada keraguan-raguan masalah takdir. Kok sepertinya saya masih belum mantap. Tolong beri saya hadis penjelasan yang mudah-mudahan dengan hadis atau penjelasan itu Allah menghilangkan keraguan-keraguan dari hatiku supaya aku tidak ragu lagi, supaya aku mantap. Lalu apa? Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, mari kita lihat kata-kata yang sangat agung luar biasa dari seorang sahabat yang ini juga membuktikan betapa keagungan fikih para sahabat, betapa keluasan pemahaman para sahabat Rasulullah anhu ajma'in. Kata sahabat Ubay, Allah lau 'adzaba ahla samawatihi wa ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Sesungguhnya Allah seandainya Allah itu menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi maka Allah akan bisa menyiksa mereka dan Allah tidak dolim kepada mereka. Artinya Allah berkehendak. Kalau Allah mau nyiksa, Allah nyiksa. Tapi Allah nggak akan berbuat dolim. Ketika orang disiksa, berarti ada sebabnya. Karena siksaan Allah identik dengan keadilan Allah. Nggak mungkin Allah dolim. Gak mungkin Allah menyiksa tanpa sebab. Sebaliknya, walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Namun sebaliknya kalau Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Kalau Allah memberikan rahmat kepada orang, orang salah dimaafkan, itu adalah haknya Allah. Hukuman adalah keadilan Allah, sementara nikmat adalah karunia Allah. Betul atau tidak? Karena itu, ketika penghuni neraka telah masuk neraka semuanya dan ternyata neraka selalu minta tambahan. Hal mim mazid, hal mim mazid. Iya kan? Minta tambahan terus neraka itu. Padahal Allah telah berjanji akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin semuanya la'am anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Apakah Allah menciptakan makhluk baru lalu dimasukkan neraka untuk memenuhi neraka? Jawabannya tidak. Yang dilakukan oleh Allah di dalam hadis sahih hatta yadha'a rabbul izzati qadamahu wa yanzawi ba'dahu 'ala ba'd wa taqul qat qat Allah menginjakkan telapak kakinya ke dalam neraka sehingga penghuni neraka saling berhimpit-himpitan sampai mereka merasakan cukup, cukup, penuh, penuh. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menciptakan makhluk lalu dibakar di neraka untuk memenuhi neraka, tidak mungkin. Berarti yang diadab di neraka memang mereka layak untuk diadab, keadilan Allah. Sebaliknya, ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga, semuanya masuk surga. Ternyata di dalam surga itu masih banyak tempat yang kosong. Masih banyak tempat tersisa. Lalu apa yang terjadi? Fayunshi'allahu khalqan <clears throat> thumma yudkhiluhum al-jannah atau kama Allah menciptakan makhluk yang baru. Kemudian makhluk baru ini oleh Allah dimasukkan surga untuk memenuhi surga. Subhanallah. Ini makhluk yang paling untung diciptakan oleh Allah untuk dimasukkan surga. Ini adalah rahmat Allah, ini adalah karunia Allah. Jadi kalau Allah mau mengadab penduduk bumi, langit semuanya bisa dan Allah enggak mungkin dolim. Kalau Allah memaafkan mereka, itu adalah haknya Allah dan maaf Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih baik dari amal mereka. Amal kita enggak ada apa-apanya. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya memang amal. Kemudian kata sahabat Ubay bin Ka'ab pula, wa'lam annahu law kana laka mithlu Uhudin dahaban fa anfaqtahu fi sabilillah lam yanfa'ka hatta tu'mina bil qadar. Ketahuilah bahwa kalau sekiranya kamu menginfakkan seperti gunung Uhud emas, kamu infakkan fi sabilillah maka hal itu tidak akan bermanfaat bagimu sehingga kamu iman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir ini adalah prinsip. Orang beramal apapun amalnya enggak diterima oleh Allah kalau dia enggak iman kepada takdir. Iman kepada takdir adalah salah satu daripada rukun iman. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan rukun iman yang enam itu. Tapi pemahaman takdir yang benar sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata sahabat Ubay bin Ka'ab pula, wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan supaya kamu yakin bahwa apa yang oleh Allah telah ditetapkan untukmu tidak akan meleset kepada orang lain dan apa yang oleh Allah tidak ditetapkan untukmu tidak akan sampai kepadamu. Ini juga masalahnya takdir. Yang telah dituliskan oleh Allah untuk kita, untuk saya misalnya, tidak akan nyeleweng ke orang lain. Yang dituliskan oleh Allah untuk orang lain nggak akan mungkin nyeleweng ke saya. Contoh yang paling gampang masalah rezeki. Seseorang itu lahir dan ditulis rezekinya kan beres. Bahkan rezeki sama dengan ajal. Rezeki akan datang ke dia sama dengan ajal datang ke dia. Dia akan dikejar oleh rezekinya sebagaimana dia dikejar oleh ajalnya. Cuma kita memang disuruh berusaha. <clears throat> rezeki yang telah dituliskan oleh Allah untuk saya tidak mungkin nyeleweng ke orang lain. Yang dituliskan oleh Allah untuk orang lain tidak akan mungkin nyeleweng ke saya. Masing-masing sampai. Tidak mungkin keliru. Ini namanya iman kepada takdir. Dan ini juga merupakan doa yang selalu kita baca di dalam sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah telah memberi kita, tidak ada orang yang sanggup mencegahnya. Kalau Allah belum memberi kita, tidak ada orang yang sanggup memaksa Allah untuk memberi kita. Kembalinya kepada Allah, itulah takdir. <clears throat> Ini tadi yang tanya siapa namanya? Ad-Dailami. Tanya kepada siapa? Sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian kata Ad-Dailami. Fasa'altu Abdallah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid bin Thabit an Lalu Ad-Dailami ini masih kepingin mantap lagi masalah takdir. Mungkin masih ragu, kurang mantap. Setelah tanya kepada sahabat Ubay, beliau ingin memantapkan lagi. Tanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu tanya kepada sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman. Kemudian tanya lagi kepada sahabat Zaid bin Thabit tentang masalah yang sama, masalah takdir. Lalu apa jawabannya? Wa kulluhum ajabani bimithli ma ajabani Ubay. Ternyata semua sahabat itu menjawab pertanyaanku seperti jawaban sahabat Ubay. Jadi ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dikatakan hadis yang hasan. Hasan. Dan ini menunjukkan betapa keagungan fikih para sahabat, betapa pemahaman para sahabat. Mereka mantap masalah takdir, nggak ada lagi ragu, nggak ada lagi bimbang. Udah, bismillah, tawakal Allah, jalan terus. Ada nikmat disyukuri, enggak enak sabar, tapi jalan terus, yakin kepada takdir. Orang tidak mungkin bahagia kalau dia hidup penuh dengan keraguan-raguan. Orang paling sumpek adalah orang yang selalu penuh dengan ragu, bimbang. Kebahagiaan tidak akan berpisah, berarti tidak akan berpihak kepada orang yang penuh dengan ragu-ragu dan bimbang. Hanya orang yang yakin, yang mantap, yang ridho, yang menerima sambil berusaha terus, dialah yang akan menjadi orang bahagia dan tenang. Kemudian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi ini indah sekali penutup masalah takdir dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Namun intinya kita jangan pernah melupakan kata-kata Imam Tahawi ketika berbicara masalah takdir pada poin-poin terdahulu kata beliau apa? Al-qadaru sirrullahi fi khalqih. Lam yattali alaihi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Takdir adalah rahasia Allah yang dirahasiakan dari makhluknya. Ini rahasia Allah. Rahasia orang lain saja kita tidak tahu, apalagi rahasianya Allah. Kita lebih tidak tahu lagi. Yang mana rahasia Allah ini tidak disingkap oleh Allah, baik tidak bisa menyingkapnya malaikat yang terdekat dan tidak pula nabi yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril aja nggak tahu masalah takdir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi tahu masalah takdir apalagi kita. Yang penting kita selalu husnudun Husnudun dan husnudun berprasangka baik dan jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa, kita berusaha untuk menangkap ada apa ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kemudian kesimpulan dari masalah takdir ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang jelas takdir itu ada. Takdir ada dan kita harus yakin, harus mantap bahwa apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Jangan ragu. Jadi kita percaya, yakin, mantap bahwa Allah telah menakdirkan semua takdirnya makhluk dan bahwasanya apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Allah berfirman masalah takdir ini di dalam surat Al-Qamar 49 dan Al-Ahzab 38. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maksudnya semuanya oleh Allah telah ditakdirkan. Kemudian iman kepada takdir ini ada empat tingkatan. Ini rumusnya Rumusnya ada empat tingkatan. Yang pertama-tama adalah kita mengimani al-ilmu, ilmu Allah. Mengimani ilmu Allah. Yang kedua adalah al-kitabatu. Kita mengimani bahwa ilmu Allah itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ilmu Allah itu telah ditulis dan di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiatu, mengimani kehendak Allah. Mengimani kehendak Allah bahwa semua yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah. Enggak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu. Kita mengimani penciptaan. Maksudnya semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Semua yang terjadi ini adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun tadi itu. Kemudian dalil-dalil daripada empat tingkatan ini. Pertama-tama tentang ilmu Allah dan penulisan ilmu itu di Lauhil Mahfud adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 70 yaitu alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi Sesungguhnya yang demikian itu telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah atas Allah. Jadi ilmu dituliskan. Karena Allah punya ilmu yang maha luas. Kemudian al-masyiah, kehendak Allah yang ketiga tadi sudah dibahas ya, banyak di antaranya juga di dalam surat Al-Hajj ayat 14, "Innallaha yaf'alu ma yurid." Allah itu melakukan apa saja yang dikehendaki, yang diinginkan. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat nomor 40, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha." Demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kehendak Allah. Kemudian al-khalqu penciptaan tadi telah disebutkan juga di antaranya di dalam surat Az-Zumar 62 Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua tadi apa itu? Penulisan di Lauhil Mahfud. Dan penulisan itu ada empat tahapan empat tahapan penulisan takdir. Yang pertama-tama yang dikenal dengan at-takdir al-azali, takdir azali. Azali ya, semenjak dahulu kala. Itu disebutkan di dalam hadis sahih, kata Allahumma maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arbi 50 alf sana. Allah telah menuliskan takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Bahkan juga disebutkan dalam hadis bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah kolam pena. Lalu Allah mengatakan uktub tulislah. Lalu penanya bertanya, yang saya tulis apa? Ma'aktub. Lalu Allah mengatakan uktub ma inun ila yaumil Tulislah segala yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Takdir azali yang paling kuno. Kemudian tahapan yang kedua, tahapan penulisan yang kedua adalah takdir al-umri, seumur sekali. Ini adalah perincian yang pertama. Yaitu ketika janin di perut ibu berusia 120 hari. Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh dan menuliskan takdirnya, rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara sebagaimana dalam hadis sahih. Kemudian yang ketiga, perincian yang kedua. At-taqdir al-hauli, yaitu takdir setahun, takdir tahunan. Tahunan yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar Allah memutuskan semua perkara yang penuh dengan kebijaksanaan. Lailatul Qadar, bulan Ramadan, 10 hari terakhir terutama malam-malam ganjil. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Yuktab min ummil kitab fi Lailatul Qadar ma yakunu fis sanah min mautin wa hayatin wa rizqin wa matarin hatta al hujjaj yuqal hujju fulan wa hujju fulan." dituliskan pada malam Lailatul Qadar itu apa yang terjadi dalam satu tahun. Siapa yang mati tahun itu, siapa yang lahir, masalah rezeki juga, masalah hujan, sampai orang yang haji sekalipun pada malam Lailatul Qadar. Si fulan bakal haji, si fulan bakal haji. Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah takdir yaumi, yang terakhir perincian yang ketiga tadi yaitu harian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman 29, "Kullu yaumin huwa fi sya'n." Tiap hari Allah itu berada dalam kesibukan, maksudnya Allah menakdirkan. <clears throat> Gambaran gampangnya, contoh gampangnya, Allah a'lam. Kan Allah itu sudah punya ilmu kan semenjak dahulu kala. Dan ilmu Allah itu adalah sifat Allah, sifat Allah itu bagian dari zat Allah. Ilmu Allah sudah ada semenjak adanya Allah. Dan Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Al-awwal laisa qablahu syai'. Lalu ilmunya Allah itu dituliskan di Lauhil Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi mulai dari yang paling global, mujmal sampai terperinci tafsil dituliskan. Contoh yang paling gampang Misalnya Telah dituliskan di lauhil mahfud Bahwa nanti akan ada seseorang Yang namanya si Fulan Takdirnya dia itu Ini dan itu A sampai Z semuanya beres Tapi si Fulan belum ada Si Fulannya belum ada kan Tapi takdirnya sudah ada Ketika Laki perempuan menikah Lalu hamil 40 hari pertama air mani, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, 120 hari. Allah mengirimkan malaikat meniupkan ruh dan menuliskan takdirnya. Takdir yang telah dituliskan di Lauhil Mahfud itu diberikan kepada janin itu. Sekarang dia sudah ada. Takdirnya dia selama umurnya semuanya lengkap. Lengkap semuanya. Jelas ya? selama umurnya. Misalnya dia berumur 63 tahun, semuanya lengkap, tuliskan saat itu di perutnya. Kemudian takdir tahunan. Ketika dia berusia 63 tahun, berarti ada 63 tahun. Berarti ada perincian per tahun. Untuk tahun ini takdir untuk dia yang sampai apa saja. Rezekinya, sehatnya, sakitnya, bahagianya, susahnya atau yang lainnya. Selama setahun. Jadi dari 63 dibagi lagi kan per tahun. Jelas atau tidak? <clears throat> Jelas ya. Kemudian setahun itu kan ada 365. Ya kan? Nah, hari ini yang sampai ke dia dari untuk satu tahun itu apa? Hari ini untuk satu tahun itu yang sampai apa saja? Uang berapa? Sehat berapa? Yang lain-lainnya berapa? Semuanya. Itu adalah perincian perinciannya. Subhanallah. Rapi. Allah Maha rapi dalam segala hal dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas dan insyaallah nanti berikutnya kita membahas masalah yang lainnya yaitu poin nomor ke 89 yaitu masalah tentang doa orang hidup dan sodakoh orang hidup itu bermanfaat untuk orang mati. Kemudian Allah mengabulkan doa dan Allah menunaikan hajat dan masalah-masalah yang lain. Kemudian juga nanti ada masalah tentang sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan tafadhol. Akhwat kalau mau tanya lewat SMS saja untuk memudahkan. yang mau tanya silakan. Betul. kan memang betul ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Hukum yang ada di sini. Bagaimana ketaatan kita? Ya, kita taat selama tidak nyimpang dari dari aturan Allah. Kita taat kepada aturan selama tidak maksiat kepada Allah. Kalau maksiat nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq, taat dalam kebaikan saja. Yang baik-baik, yang tidak maksiat, yang positif boleh. Yang maksiat enggak boleh taat. Begitu. Atau mungkin ada contoh konkretnya seperti apa? Kan iya. grade-nya kita itu terlepas dari sunnah. Iya. Ya kita harus memakai hukum Allah. Tidak boleh memakai hukum selain hukum Allah. Bahkan hukum selain Allah itu adalah hukum yang palsu. Hukum bikinan manusia, tangan manusia, hukumnya tauhid selain Allah. Harus pakai hukum Allah. Tidak boleh memakai hukum selain hukum Allah. <clears throat> Sekarang gini saja. Di sini kan tidak ditegakkan hukum Allah. Sekarang kalau ada pencuri. Contoh yang paling gampang. Pencuri itu dalam batas tertentu tangannya dipotong. Tapi kalau kita mau potong tangan pencuri bisa nggak? Gak bisa, enggak mungkin dan kita lakukan pun salah kita, kacau nanti. Ada pencuri dipotong tangan, pencuri potong, kacau. Mau nggak mau ya kita serahkan ke polisi. Walaupun dalam hati kita kita yakin ini nggak benar ini hukum tauhid, nggak benar hukum tauhid. Tapi mau nggak mau ya kita serahkan ke sana, biar dia dimasukkan penjara, ya gitu aja. Tapi sambil kita meyakini ini hukum yang nggak benar, hukum tauhid, seperti itu. Karena kita mau potong tangan dia nggak mungkin. Yang penting kita harus mengingkari itu, nggak boleh setuju, nggak boleh ridho, nggak boleh nerima, jadi begitu. itulah solusinya. Yang jadi masalah sekarang ini kita berada di negara yang seperti ini. Contohnya lagi peraturan-peraturan membuat KTP dan yang lainnya memang kita harus bikin itu positif, tidak ada pelanggaran untuk penertiban saja. Atau mungkin antum punya contoh lebih konkret lagi seperti apa? Nah, ilmu hukum. Oh, belajar ilmu hukum. <clears throat> Sekarang begini, contohnya lagi. Yang penting antum harus yakin bahwa hukum adalah hukum Allah. Selain hukum Allah adalah batil, palsu, tauhid dan yang lain-lain buru-buru. Ketika seorang Islam bersekolah di fakultas hukum. Nah, ini tujuannya apa? Kalau memang tujuannya ingin berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ya nggak boleh dilarang. Tapi kalau tujuannya untuk membela orang Islam dengan hukum yang ada itu untuk menguntungkan orang Islam, memperingan madorot. Nah ini boleh. Contohnya misalnya, misalnya, misalnya pengacara-pengacara orang Islam yang tujuannya jadi pengacara itu bukan merestui hukum selain hukum Allah, bukan membela hukum selain hukum Allah. Tapi tujuannya adalah hukum yang ada itu nanti dipergunakan untuk menguntungkan Islam dan muslimin. Karena kalau tanpa ada pengacara-pengacara seperti itu, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ya orang Islam tambah rugi lagi. Bukan dia setuju, bukan nggak setuju, tapi memang yang ada ini. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya yang ada itu dimanfaatkan untuk orang Islam. Tapi kita tetap nggak setuju itu, nggak setuju. Cuma istilahnya itu akhafud dororen. Ada dua madorot. Kita harus milih. Maka kita milih madorotnya yang lebih ringan. Seperti itu. Nah sekarang antum ketika adik fakultas hukum tujuannya apa? Kalau tujuannya memang untuk cari uang, materi atau yang lainnya ya jelas nggak boleh. Tapi kalau tujuannya tadi itu ini terpaksa harus ada yang masuk, tujuannya adalah Supaya orang Islam nanti kalau mau diputar balikkan, kita juga bisa memutar balikkan. Pinter-pinteran. Sambil kita mengingkari hukum itu. Masalahnya begitu. Ya. Jelas? Padahal? Mengapa? Macam? Ma? merajam. Ya tidak boleh ya. Kita tidak boleh melakukan menegakkan hukum sendiri-sendiri. Jadi ada orang zina, sudah dia zina. Eh di kampung kita kita tegakkan hukum Islam. Kalau orang zina dirajam. Jadi dirajam di kampung dia. Ya kacau nanti tidak boleh. Tanyakan ulama saat dunia tidak boleh. Kacau nanti. Jadi itu yang bisa menegakkan hanya penguasa. Jadi tidak boleh main hukum sendiri. Fadol, kalau ada yang lainnya silakan. Ini ada pertanyaan. Ustadz yang dimaksudkan dengan ruh yang ditiupkan itu apa? Padahal janin itu sebelum usia 120 hari jantungnya sudah berdetak. Berarti kan sudah hidup. Ya. Memang kalau menurut ilmu medis ya, bahkan ketika masih menjadi air mani sekalipun sudah ada gerakan-gerakan. Tapi roh dalam arti roh ya, roh yang menjadikan orang itu hidup atau mati itu baru ditiupkan usia 120 hari. Karena itu bayi oh, janin kalau keguguran sebelum 120 hari itu namanya bukan manusia. Bukan manusia. Sehingga dia tidak perlu diakekoi dan yang lain-lainnya. Tapi kalau sudah 120 hari dia adalah manusia. Diakekoi. Kemudian juga aborsi hukumnya haram. Sebelum ditiupkan roh haram. Setelah ditiupkan roh haramnya lebih lagi karena dia bunuh manusia. Jadi roh maksudnya adalah roh. Roh sesuatu yang gaib, tidak kelihatan. Tapi roh yang membedakan antara orang itu hidup dengan orang mati. Sekarang kita hidup berarti ada rohnya. Ketika mati berarti rohnya keluar. Itulah roh yang ditiupkan ketika usia 120 hari. Karena kalau masalah jantung, jantung itu tidak ada hubungannya dengan roh sebenarnya. Contoh paling gampang. Orang yang dia sakit di rumah sakit dikasih alat-alat buahnya. Orang itu bisa jadi sudah mati, rohnya sudah keluar, tapi jantungnya berdetak karena bantuan alat. Bantuan alat. Karena itu kematian secara syar'i itu ukurannya bukan jantung. Kematian secara syar'i ukurannya adalah otak. Kalau sudah otaknya mati, berarti dia mati. Jadi orang di rumah sakit ya, buahnya alatnya, otak sudah mati, cuma jantungnya masih hidup. Nah itu dilepas semua alatnya tidak apa-apa. Itu dia sudah dihukum mati. Karena dia hidup jantungnya gara-gara bantuan alat-alat itu. Iya, pantal kalau ada yang lainnya silakan. Pantal, pantal silakan. ini salah satu hikmah dan tujuannya Allah mungkin ini bukan. Iya. Ya memang ya setiap ada kejadian yang terjadi kita harus selalu bisa menghibur diri kita dengan mengatakan pasti ada hikmahnya dan kita berusaha menangkap hikmahnya apa. Tapi hikmah yang telah kita tangkap itu pun mungkin benar mungkin tidak. Tapi itu adalah upaya-upaya kita. Mungkin hikmahnya ini, mungkin ini, mungkin ini. Tapi yang pasti apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jadi kalau kita memastikan ini pasti tidak tahu kita. Cuman inilah mungkin hikmahnya, ini mungkin hikmahnya. Mungkin juga masih banyak hikmah yang lain yang kita belum tahu. Atau kita nggak tahu hikmahnya sama sekali, tapi kita tetap yakin selalu ada hikmahnya. Berarti itu. Jadi itu diantara upaya menghibur diri, menghibur diri. Ada hikmahnya pasti. Karena Allah itu Al-Hakim. Ya, pandal kalau ada yang lainnya. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا